لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لو كنا مؤمنين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada Untuk selanjutnya, kembali menyimak kajian ilmiah dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud LC Hafidhullah Ta'ala dan Alhamdulillah setelah beberapa eh, pekan kemarin eh, kita off atau eh, kita siarkan ulang dari pembahasan beberapa waktu yang lalu Alhamdulillah untuk kesempatan sore hari ini beliau kembali berada di studio untuk menyampaikan kajian secara langsung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 Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan segala nikmatnya dan yang harus kita syukuri bagi yang mendapatkannya dan bersabar bagi mereka yang mendapatkan cobaan Bersabar bagi mereka yang mendapatkan ujian <clears throat> karena semuanya merupakan kebaikan yang diberikan pada hakikatnya oleh Allah kepada kita sekalian. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Tazkiyatun Nufus oleh Syekh Ahmad Farid hafizahullah taala. Beliau mengatakan sebagaimana sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya yaitu tentang bahayanya lisan di mana fudulul kalam yaitu berlebihan dalam berbicara merupakan salah satu perkara yang bisa meracuni hati dan beliau menyebutkan waqad waradatil akhbarul katsirah fit tahdhiri min afatil lisan wa bayani khatarihi banyak hadis-hadis, khabar-khabar yang menjelaskan tentang peringatan dari bahayanya lisan dan penjelasan tentang bahayanya lisan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yarfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah apa yang terucap dari ucapan kita, dari mulut kita ini kecuali dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 18. Oleh karena itu, mari kita menjaga lisan kita agar kita tidak terjerumus kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian sangat besar terhadap bahaya lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya?" Wahai Rasulullah, apa yang paling engkau takuti dari diriku? Maka beliau menjawab hadza wa akhadha bilisadihi rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih dan disahihkan oleh Al Albani. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya oleh Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, "Ya Rasulullah, apa yang paling kau takuti dari diriku?" Maka beliau bersabda, "Ini." Lalu beliau memegang lisan beliau hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, "Qultu ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasulullah, apa itu an-najah? Yaitu apa itu kesuksesan, keberuntungan? Beliau mengatakan, "Amsik alaika lisanak." Maka peganglah erat lisanmu, artinya jagalah lisanmu. Maka orang yang menjaga lisan, maka dia akan selamat. Barang siapa yang beriman kepada Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendalah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka hendaklah dia diam. Ini merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata yang singkat namun isinya sangat padat. Bukankah sudah sampai kepada kita pembahasan bagaimana bahannya lisan dari ghibah? Sudah sampai kepada kita bagaimana bahaya lisan dari an-namimah. Apa itu ribah membicarakan kejelekan orang lain kalau dia mendengarnya maka dia akan membencinya. An-namimah adalah memindahkan perkataan orang lain kepada yang lainnya dalam rangka untuk melakukan perusakan alias mengadu domba satu dengan yang lainnya. Dan insya Allah pada kesempatan ini akan kita bahas bahaya lisan yang tidak kalah pentingnya yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu yaitu kita al-qaul 'ala Allah ghairi ilm, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan ini tidak kalah pentingnya untuk kita membahasnya karena tidak sedikit orang-orang yang berbicara atas nama Allah tanpa tapi tidak di atas ilmu. Berbicara atas nama Rasul tidak atas nama ilmu, ya, tidak di atas ilmu. Maka perhatikan para jemaah sekalian, pendengar Radio Raja di mana Anda berada. Perhatikan di sini bahayanya bahayanya lisan, orang berbicara tanpa ilmu, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbicara atas nama diriku dengan dusta, barang siapa yang berdusta atas nama diriku dengan sengaja, maka ambillah bagian dalam neraka. Maka di antara bahaya lisan adalah al-kadhib, yaitu berdusta. Lebih-lebih berdusta atas nama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata tentang makna dusta ini. Wa'lam anna madhab ahli sunnah anna al-kadhib huwa al-ikhbar anis syai' bi khilafi ma huwa ta'ammadtah dhalika am jahaltahu lakin la ya'tham fil jahli wa innama ya'thamu fil amdi. Beliau berkata, ketahuilah bahwa mazhab sunnah mengatakan bahwa dusta itu adalah mengabarkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya. Apakah itu sengaja atau tidak sengaja? Namun kalau tidak sengaja alias tidak tahu, maka dia tidak berdosa. Namun yang berdosa adalah apabila dia sengaja. Sebagaimana banyak kita perhatikan orang berdusta dan bagaimana akibat dari dusta ini. Ya. Apalagi berdusta atas nama Allah, apalagi berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdusta atas nama agama ini itu jauh lebih besar dosanya, jauh lebih besar tanggungan yang harus kita tanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang berbicara atas atas nama agama agar orang lain bisa tertawa, kemudian dia berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Maka di sini kita perhatikan bagi orang-orang yang berdusta, kemudian dia ingin orang lain tertawa atas kedustaannya itu, maka celakalah orang itu. Disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wailul lilladzi yuhadditsu bil hadith liyudhika bihi al qauma fayakdzibu wailul lahu wailul lahu akhrajahu dari Bahas bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya dia berkata aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda celakalah seseorang wailul ladzi yuhaddits Celakalah orang-orang yang berbicara dengan satu pembicaraan liyudhika bihil qauma dengan pembicaraan itu agar orang-orang ketawa fayakdzib kemudian dia berdusta Wailullahu, wailullahu. maka celakalah dia maka celakalah dia Perhatikan di sini berdusta atas nama Allah berdusta atas nama Rasulnya jauh lebih besar dosanya bahkan sebagian ulama mengatakan sudah sampai kepada kekufuran Meskipun yang lain mengatakan tidak sampai kepada kekufuran. Oleh karena itu perhatikan di sini al-qaul ala Allah bi ghairi ilm yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu maka sangat-sangat besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdusta atas nama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiba liyudillan nasa bighairi ilmin innallaha la yahdil al zalimin Surat Al-An'am 144 Allah berfirman Siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang mengadakan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim berdusta atas nama Allah dalam rangka menyesatkan manusia tanpa ilmu. Maka di sini kaitannya juga dengan orang-orang yang berdakwah. Orang-orang yang berdakwah tanpa ilmu akan banyak menyesatkan orang. Orang-orang yang mengajak kepada agama tanpa ilmu akan menyesatkan banyak orang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, di dalam kita mengambil agama, maka kita perhatikan dari mana kita mengambil agama. Disebut oleh Muhammad ibn Sirin, Innal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudunahu. Bahwa agama, bahwa ilmu adalah agama, maka perhatikan dari siapa kamu mengambil agama itu. Jangan sampai orang-orang yang tidak berilmu menyampaikan ilmu dan orang-orang kita harus memperhatikan dari siapa kita mengambil ilmu. Sehingga kita tidak terjerumus kepada seruan-seruan yang menyesatkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu ini dengan mencabut para ulama' Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu kecuali dengan mencabut para ulama. Dan orang-orang menjadikan orang-orang bodoh, watakhadan nas. واتخذ الناس جهالا رؤساء ruasa جهال فسئلوا فضلوا fadallu menjadikan manusia orang-orang bodoh menjadi pemimpin-pemimpin kemudian ditanya lalu menyesatkan dan tersesat dia tersesat dan menyesatkan inilah orang-orang yang menyeru kepada Allah tapi tanpa ilmu terutama mereka yang sudah tahu kalau itu tidak disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dia tahu bahwa tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian mereka menyampaikannya. Lebih-lebih kepada orang seperti ini, maka dosanya sangat besar. Dan bagi kita, berhati-hati dengan seruan-seruan seperti itu. Sebagaimana Umar, Ibnu Umar, beliau mengatakan dinuka dinuka fa innama huwa lahmuka wa damuk fandur amman ta'khud khud adinadina wala aniladina malu. Agamamu, agamamu, perhatikan dari siapa kamu mengambil karena itu merupakan darah dagingmu. Ambillah dari orang-orang istiqomah di atas agama ini. Jangan mengambil dari orang-orang yang menyimpang. Perhatikan berdusta atas nama Allah dan Rasulnya jauh lebih besar dosanya dibanding dibanding dengan berdusta pada selain Allah dan Rasulnya. nya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Inna kadzaban alayya laisa kakadzabi ala ahadin faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa bang'adahu minan nar. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya berdusta atas nama diriku tidaklah sama dengan berdusta atas nama orang lain salah seorang di antara kita, kalian. Barang siapa yang berdusta atas nama diriku, diriku dengan sengaja, maka silakan dia mengambil bagian dalam neraka. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di sini pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kalau kita sebagai dai, maka janganlah kita berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Janganlah kita berdusta agar orang-orang yang mendengarkan bisa ketawa karena wailul lilladzi bil hadith liyudhika bihil qaum wailul lahu wailul lahu. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka seseorang yang berbicara sesuatu yang dengan pembicaraan itu agar orang kemudian agar orang ketawa, fayakzibu, kemudian dia berdusta, wailullahu lahu kemudian dia berdusta, maka celakalah orang itu, celakalah orang itu. Rawahu Tirmidzi. Jadi berapa banyak orang-orang yang membuat cerita-cerita bohong, membuat cerita-cerita palsu, lebih-lebih berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam agar manusia mengikutinya, agar manusia bisa berbuat kebaikan, tapi dia berdusta atas nama Allah dan Rasulnya maka tidak akan pernah diterima. Meskipun niatnya baik, kamin muridin lil khairan yusibah. Berapa banyak kata bin Mas'ud orang yang berkeinginan untuk berbuat baik tapi tidak sampai. Kenapa? Karena caranya lebih-lebih cara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Yaitu diantaranya berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl 116. وَلَا تَقُولُوا لِمَا, لما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبِ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ Innal ladhina yaftaruna 'ala al kadhiba la yuflihun. Janganlah engkau berbicara dengan lisan-lisanmu kedustaan kedustaan dengan mengatakan ini halal dan ini haram untuk berdusta atas nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membuat kedustaan kepada Allah, mereka tidak akan pernah beruntung. Dan masuk di dalamnya kata Ibnu Katsir adalah wa yadkhulu fi hadza kullu man ibtada'a bid'atan laisa lahu fiha mustanadun syar'i au halala syai'an mimma harrama Allah harrama syai'an mimma abaha Allah bimujarradi ra'yihi Ibnu Katsir beliau mengatakan masuk ke dalam ayat ini yaitu orang-orang yang mengatakan dengan lisan mereka dengan kedustaan ini halal ini haram dengan berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk dalam ayat ini semua orang-orang man ibtada'a bid'atan, orang-orang yang melakukan bid'ah, melakukan perbuatan-perbuatan yang baru dalam agama yang dianggap sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah, pada hakikatnya tidak ada perintah, tidak ada anjuran, tidak ada dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka disebutkan oleh beliau, semua ini masuk kepadanya adalah orang yang berbuat bid'ah yang tidak ada sandaran syar'inya. Atau dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Atau mengharamkan sesuatu yang di, dihalalkan oleh Allah hanya dengan pendapatnya. Maka di sini ketahuilah para pendengar Red Roja dimanapun Anda berada, perhatian di sini dia hanya bersandarkan kepada pendapatnya, kepada akalnya. Bedakan dengan para mujtahidin. Bedakan dengan mereka para ulama-ulama mujtahidin. Mereka ketika mengeluarkan pendapat mereka, maka mereka bersandar kepada sandaran syar'i. Kalau mereka berjitihad, benar mendapatkan dua dan kalau salah mereka mendapatkan satu pahala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza hakamal hakim fajtahada tsumma asab <clears throat> idza hakamal hakim fajtahada tsumma asaba falu ajran wa idza tada tsumma akhta falu ajrun apabila seorang mujtahid mereka dia berijtihad kemudian benar maka dia dapat dua pahala kalau salah dia mendapatkan satu pahala maka di sini bedakan dengan orang yang hanya sekedar <clears throat> bersandar kepada akalnya, di mana orang-orang banyak mempertuhankan akalnya untuk menyelesaikan urusan-urusan agama, mereka hanya bersandar kepada akalnya, maka dia masuk kepada ayat ini sebagaimana disebut oleh Ibnu Katsir. Termasuk juga orang-orang yang berbuat bidah yang tidak memiliki sandaran syar'i dan sudah dijelaskan kepada mereka, maka hati-hati ini merupakan perkara yang besar termasuk di termasuk digolongkan oleh beliau orang-orang yang berdusta atas nama Allah berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang berbuat bid'ah melakukan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berdusta atas nama Nabi. Dan orang yang berdusta atas nama Nabi, dia berdusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidaklah yang keluar dari Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang keluar dari lisan beliau kecuali adalah dari wahyu semata. Oleh karena itu para jemaah, pendengar Radio Roja, dimanapun Anda berada, sekali-kali kita jangan berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Apakah boleh berdusta atas nama yang atas nama yang lain atau berdusta terhadap perkara lain? Tentu saja tidak boleh. Karena dusta di sini adalah umum, kita mengatakan terutama berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Berdusta salah satu dari penyakit mulut ini yang bisa meracuni hati kita termasuk dosa besar karena banyak ancaman diantaranya adalah barang siapa sesungguhnya kejujuran itu inna sidqah la yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah hatta yakuna siddiqah dan innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Ya. Bahwa kejujuran itu akan mengarahkan orang kepada kebaikan dan kebaikan akan mengarahkan orang kepada surga. Dan sesungguhnya orang berbuat jujur sampai ditulis oleh Allah sebagai orang yang berbuat jujur. Dan berdusta kedustaan akan mengarahkan orang kepada kejelekan perbuatan dosa dan perbuatan dosa akan menghantarkan orang ke dalam neraka dan seseorang berdusta kemudian hatta yuktaba indallah kadzab ya bahwa orang siapa ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang pendusta ketika dia berdagang dia berdusta ketika dia bekerja dia berbohong ketika dia di masyarakat sebagai pemimpin dia berbohong ketika di rumah tangganya dia berbohong, maka kedustaan ini merupakan bahayanya lisan, sehingga kita harus berhati-hati dari kedustaan ini. Pendengar Radu Raja dimanapun Anda berada, perhatikanlah berapa banyak orang-orang yang merasakan akibat dari kedustaan orang lain. Tidak bersalah, bisa menjadi salah karena dia telah memfitnahnya, karena dia berdusta kepada yang lainnya sehingga orang tersebut menjadi korban dari kedustaannya. Masuk penjara karena kedustaannya, dipukul orang karena kedustaan orang lain, dibunuh orang karena kedustaan orang lain, diterjerumus karena kedustaan orang lain. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita berdusta dan berbohong, terutama atas nama Allah dan atas nama Rasulnya. Mendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Memang lisan ini bentuknya kecil. Namun perhatikanlah meskipun bentuknya kecil. Namun bahayanya sangat besar. Dan juga manfaatnya sangat besar. Sebagaimana disebutkan, fa'innahu saghirun jirmuhu, azimu ta'atuhu wa jurmuhu. Bentuknya kecil lisan ini, namun sangat besar. Ya, bentuknya kecil sangat besar ketaatannya dan juga sangat besar dosanya. Karena apa? Dengan lisan la yastabil kufur wal iman illa bisyahadatil lisan. Tidaklah kekufuran dan keimanan itu akan jelas kecuali dengan persaksian lisan. Demikian juga ketika seorang berdusta hanya keluar satu kata dari dari lisan kita yang kecil ini namun akibatnya sangatlah bisa sangat besar, bisa mencerai beraikan orang lain, bisa menjadikan orang lain menjadi korban kita, orang lain bisa ber, ber, berselisih karena kedustaan seseorang. Waliyadzubillah. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan, "Wallah, alladzi la ilaha laisa syai'un ahwaj ila tulisini min lisani." Demi Allah, yang tidak ada Tuhan selainnya, tidak ada sembahan yang berada sembah kecuali Allah, tidak ada sesuatu yang lebih membutuhkan untuk ditahan kecuali dari lisanku. Perhatikan di sini. Ya. Barang siapa yang ber, beriman kepada Allah, maka hendaklah dia berbicara yang baik. Kalau nggak bisa berbicara, maka hendaklah dia diam. Kalau orang banyak bicara, maka banyak kesalahannya. Entah kalau dia banyak bicara, entah memuji dirinya. Ya, Zeki nafsahu, memuji dirinya. Kalau bukan saya, kalau bukan saya. Ini orang yang terlalu banyak bicara. Apakah gak boleh bicara? Pada asalnya falyakul khairan, pada asalnya kita berbicara. Tapi berbicara di sini muqayyad bil khair, yaitu harusnya berbicara yang baik, pembicaraan yang mengandung manfaatnya. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyukaffir, falyufakkir." Barang siapa yang ingin berbicara, hendaklah dia berpikir terlebih dahulu. Apabila dalam pembicaraannya ada manfaatnya, maka bicaralah. Tapi kalau tidak, maka tahanlah dari pembicaraan itu. Memang sangatlah sangat berat bagi kita untuk menjaga lisan ini sebagaimana disebutkan tadi oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, karena apa? karena memang lisan ini uh, merupakan alat yang bisa mendatangkan kebaikan kepada kita dan juga bisa mendatangkan keburukan kepada kita. Ya. Ikhwan Fiddin, pendengar roja dimanapun Anda berada, bagi orang yang cerdas, hendaklah dia selalu berpikir sebelum dia berbicara apakah ada manfaatnya atau tidak. Kalau memang ada manfaatnya berbicaralah, maka kalau tidak maka tahanlah dari pembicaraan itu. Terutama dalam masalah agama di sini. Kalau kita ingin mengajak orang kepada kebaikan, maka pikirlah apakah kita berbicara atas nama ilmu. Jangan sampai kita mengajak orang kepada kebaikan tanpa tanpa ilmu. Karena semuanya akan diminta pertanggungjawab. jawab. Ya, wala takfu ma laisa laka bi ilmun Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu berbicara berpendapat tanpa ilmu karena penglihat penglihatan ya, pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawab. Memang benar orang yang mengajak kepada Allah merupakan ajakan yang paling baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu mimman da'a wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang paling baik dibandingkan dengan orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan dia beramal soleh dan dia mengatakan aku termasuk orang-orang yang pasrah kepada Allah. Namun kita ketika kita mengajak orang kepada jalan Allah maka haruslah di atas ilmu. Lebih-lebih orang mengajak atas nama Allah namun mengajak kepada dirinya. Sudah di, tidak di atas ilmu, tapi tidak mengajak kepada Allah. Justru ingin menjadi dia sebagai pengikutnya. Menjadi sebagai anak buahnya dan seterusnya. Ingatlah apa yang difirman Allah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Wajadilhum billati ahsan. Udu'u ila sabili rabbik. Ajalah ke jalan Robmu. ajalah ke jalan Tuhanmu. Bukan kepada jalanmu Bukan menjadi untuk menjadi pengikutmu, menjadi anak buahmu, tapi menjadi hamba-hamba Allah, menjadi hamba-hamba Allah. Ya. Sudah mengajak kepada kelompoknya, mengajak kepada dirinya tidak atas nama ilmu. Maka ini kita sendak hendaklah kita berhati-hati dan hendaklah kita uh, menyadari bahwa semuanya itu akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, <clears throat> kewajiban bagi kita masing-masing kita, agar kita tidak terjerumus kepada bahayanya lisan ini, tidak ada jalan lain kecuali kita mengetahui apa yang bisa menyelamatkan kita dari hal itu. Dan tidak mungkin kita bisa mendapatkannya kecuali kita harus senantiasa berupaya dengan jalan tolabun ilmi, dengan jalan mendatangi majelis ilmu yang menjelaskan tentang Al-Quran As-Sunnah yang difahami oleh salaful ummah. Ini harus kita lakukan. Kalau tidak, maka kita akan mudah terjerumus oleh seruan-seruan doa tunilah babi jahannam, seruan-seruan yang mengajak kepada kita ke neraka jahannam. Karena apa? Di dalamnya diserukan kepada bid'ah. Di dalamnya diserukan kepada perkara-perkara khurafat. Berapa banyak sekarang orang yang sudah terang-terangan mengajak kepada kesyirikan, paranormal membuka terang-terangan ajakan dan seruan mereka. Baik di mana saja kita lihat di pojok-pojok kota ada sepanduk-sepanduk yang menyatakan bagian siapa yang memiliki eh, persoalan-persoalan hidupnya maka datanglah pada kami kami akan memberikan jalan keluar yaitu dengan cara eh, paranormal seperti yang mereka lakukan maka tidak akan selamat dari itu kecuali orang yang dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menempuh jalannya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana dan orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami maka akan kami tunjukkan maka pada kesempatan yang baik ini kami ajak kepada semua pendengar Radio Roja yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala sadarilah bahwa kita sholat 17 rakaat setiap hari ditambah dengan yang sunnah maka doa yang kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Apa maksudnya? Bukankah kita berada di atas jalan yang lurus? Bukankah kita sudah berada di atas keimanan? Maka hidayah dimaksud sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ada dua macam, hidayah mujamalah dan hidayah mufassalah. Hidayah mujamalah kita berada di atas keimanan. Kita berada di atas Islam. Itu hidayah mujamalah. Hidayah yang secara, secara global. Namun hidayah mufassalah hidayah secara terperinci. Bagaimana keimanan kita? Bagaimana cara kita beriman kepada Allah? <clears throat> Bagaimana kita menjaga lisan kita tidak terjerumus kepada riba? Tidak terjerumus kepada namimah, mengadu domba. Tidak terjerumus berbicara atas nama Allah dengan satu kedustaan. Tidak berdusta maka ini memerlukan hidayah mufassalah, hidayah yang secara terperinci bagaimana kita mendapatkan semua itu. Kalau kita menyadari ketika kita sholat, ihdinas suratul mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke, ke, ke jalanmu yang lurus, Ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus Maka kita dalam hati kita mohon kepada Allah Agar kita diberikan kekuatan Untuk senantiasa tolabul ilm Untuk senantiasa menuntut ilmu menuntut hidayah, petunjuk yang sifatnya terperinci. Bagaimana tentang petunjuk kita, hidayah tentang solat, hidayah tentang iman, hidayah tentang puasa, hidayah tentang zakat, dan hidayah-hidayah yang lainnya. Maka sangatlah masuk akal kita solat sampai mati, artinya kita memerlukan hidayah sampai mati. Sampai mati pun kita kerahkan umur kita, kita kerahkan tenaga kita, maka masih belum cukup ilmu, hidayah yang secara terperinci ini kita dapatkan. Oleh karena itu, ketika kita membaca suratul Fatihah tatkala sholat, ihdinas suratul mustaqim, Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, anbiya, dari kalangan syuhada wassalihin, orang-orang yang soleh, orang-orang syuhada, maka kita minta kepada Allah agar kita diberikan kemudahan untuk mendapatkan hidayah yang sifatnya secara terperinci. Hidayah tentang iman, iman kepada Allah itu bagaimana? Hidayah tentang menjaga lisan, termasuk para pendengar roja dimanapun anda berada, ada berada di depan radio ini mendengarnya. Mudah-mudahan termasuk salah satu dikabulkannya doa kita, yaitu kita minta hidayah secara mufassalah. Hidayah yang sifatnya terperinci. Sehingga kita tahu bahwa berdusta itu merupakan dosa besar. Terutama berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui bahwa yang keluar dari lisan kita ini setiap huruf ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bahwa tidaklah yang keluar dari lisan kita dari ucapan ini kecuali baginya ada yang menjaga dan mencatatnya. Ya. Kalau kita tahu seperti itu para jemaah, ikhwan fiddin, pendengar raja dimanapun anda berada, kita akan hati-hati. Meskipun berat, hmm, coba kita perhatikan pada kehidupan kita betapa beratnya. Ya, meskipun kita sudah tahu betapa beratnya menjaganya. Yang tahu berat bagaimana dengan yang tidak tahu? Apakah yang yang tidak tahu mengatakan tidak tahu tidak kena dosa? Justru dia kena dosa kenapa dia tidak mencari tahu? Ya. Dan bagi orang yang tahu maka mudah-mudahan dengan ilmu kita ini dan kita memiliki niatan yang baik sitkun niat niat yang jujur untuk mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kekuatan bagi kita bisa mengamalkannya. Maka dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengetahui bagaimana kita harus menjaga lisan kita ini. Ya. Yang bentuknya kecil namun sangat besar manfaat kalau kita bisa memanfaatkannya dan sangat besar bahayanya kalau kita tidak bisa memanfaatkannya. Oleh karena itu Abu Darda mengatakan, Wa innama ju'ila laka udhunan wa famun wahidun litasma aksar mimma tatakallam. Sesungguhnya telah dijadikan bagimu itu dua telinga dan satu mulut. Agar apa? Agar lebih banyak mendengar dibandingkan berbicara. Ini menunjukkan bahwa berbicara itu pada hakikatnya boleh. Asalkan tahu bahwa dalam pembicaraannya ada kebaikan dan ada manfaat. Berbicara yang baik, ya, maka kita mendapat pahala. Kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka hendaklah dia diam. Ya, falyakul khairan aw Maka hendaklah bicara yang baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik, maka diamlah. Ya. Kalau tidak bisa bicara baik, maka kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas, yang ingin selamat dirinya di hadapan Allah pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang hadap Allah dengan hati yang salim, maka dia hendak bibirnya senantiasa berzikir kepada Allah. Ya. Dan orang yang berzikir kepada Allah seperti orang perbandingan orang hidup dan orang mati antara orang yang berzikir alladzi yadhkur rabbah mathalul ladzi yadhkur rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah mathalul hayy wal mayyit permisalan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak mau berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati daripada kita membicarakan orang lain Tentu saja daripada kita mengadu domba orang lain. Tentu saja daripada kita berbicara atas nama Allah dan Rasulnya dengan dusta. Atau kita berdusta dengan yang lain. Sudah pasti lebih jauh lebih baik dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kesadaran itu kita dapatkan? Bagaimana mungkin kita ingin seperti itu dan tahu seperti itu kalau kita jauh dari majelis ilmu? maka majelis ilmu, ilmu ini bisa menambahkan keimanan, ilmu ini bisa menambahkan kekuatan bagi kita untuk menjalankan kebaikan. Dan kita menjalankan kebaikan karena ilmu. Ini perbedaan orang ya. orang-orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu. Orang berilmu ya, dia menjalankan sesuatu di atas kejujuran. Karena apa? Karena dia menjalankannya atas nama Allah sesuai dengan dengan ilmu. Tidaklah sebagaimana orang-orang yang berbuat bid'ah sebagaimana sebutan oleh Ibnu Qayyim tadi eh, oleh Ibnu Katsir bahwa orang yang berbuat bid'ah ya termasuk kepada orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, <clears throat> maka janganlah kalian berdusta atas nama Allah apa yang kalian ucapkan dari lisan kalian wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadzib janganlah kalian mengatakan dengan lisan kalian dengan kedustaan ini halal ini haram litaftaru 'ala Allahil kadzib untuk berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalamnya adalah kata beliau kata mukasir adalah wa yadkhulu fi hadza kullu man ibtada'a bid'atan laisa lahu fiha mustadadun syar'i. Termasuk di dalamnya orang yang berbuat bid'ah yang tidak punya sandaran syar'i. Maka bukan perkara yang kecil orang yang berbuat bid'ah. Bukan perkara yang kecil, perkara yang besar. Bahkan orang yang berbuat bid'ah tadi yang dikatakan di sini berdusta atas nama Allah. Bahkan dia mengatakan bahwa Muhammad telah mengkhianati risalah ini. Sebagaimana Imam Malik mengatakan, manib ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan, fa innahu za'ama anna Muhammad qad khana risalah." Barang siapa yang melakukan bid'ah, berbuat bid'ah, melakukan perkara-perkara yang baru di dalam Islam dan dia melihatnya sebagai sebuah kebaikan, ya maka dia telah menganggap Nabi Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhianati risalah ini. Artinya menganggap bahwa beliau tidak menyampaikan semuanya. Ada yang di, belum disampaikan sehingga perlu dilakukan pembaruan-pembaruan. Ada yang belum disampaikan sehingga perlu di sini inisiatif dan seterusnya. Perlu inovasi. Kalau seperti itu maka akan rusak agama ini. Karena setiap orang pasti punya inovasi. Setiap orang pasti punya kreativitas untuk beribadah. Coba lihat bagaimana tasawuf. Ya, bagaimana tasawuf? Masing-masing terikut kita lihat bagaimana masing-masing punya cara ibadah sendiri-sendiri. Maka masing-masing satu sama lain yang menyalahkan. Karena apa? Karena sumbernya bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Sumbernya dari mimpi gurunya, Sumbernya dari Al-Kashf, dari gurunya. Dan masing-masing Torikot yang kita lihat itu kebanyakan namanya entah dengan nama orangnya, pemimpinnya, atau atas nama pemikirannya. Ya. Tidak sebagaimana ahlu sunnah wal jamaah. atau ifa al-Mansurah. Mereka tidak mengatasnamakan nama kelompok-kelompoknya. Nah ini. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, pendengar roja, dimanapun Anda berada, perhatikan di sini berdusta atas nama Allah sangatlah besar dosanya dan e, termasuk di dalamnya adalah orang yang berbuat bidah. Ini merupakan salah satu bahayanya lisan, jauh lebih berat daripada yang lainnya, tidak kalah bahayanya dengan al-ghibah, tidak kalah bahayanya dengan an-namimah yaitu al-qaul, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ya, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Janganlah engkau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bi sultana wa antakulu taqulu malah Allah ma Katakanlah sesungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahish yaitu perbuatan keji ma minha wa yang nampak maupun yang tidak nampak wal isma isma di sini adalah perbuatan dosa disebut oleh mujahid adalah perbuatan maksiat semuanya adalah perbuatan dosa wal baghy bil haq dan Allah mengharamkan al baghy Bilul hak yaitu berbuat zalim kepada orang lain tanpa hak, mengambil hartanya, ya riba, namimah, termasuk al-baghyu bilul hak dan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah kepadanya dan mengharamkan wa antakulu Allah ma la ta'lamun dan berbicara tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui. Nah, ini perlu dan penting bagi kita terutama dalam masalah tauhid ya dalam masalah akidah. Berapa banyak orang yang kita tanya di mana Allah? Allah di mana-mana. Di mana Allah? Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di barat, tidak di timur. Di mana Allah? Ada yang menjawab Allah di hati. Di mana Allah? Ada yang menjawab Allah di surga. Itu jawaban-jawaban yang ada pada kaum muslimin. Maka ketahuilah ya. Tidak ada jalan keluar dari semua ini kalau kita ingin berbicara tentang agama ini, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu, maka tidak ada jalan lain kecuali haruslah kita kembali kepada ilmu. Ya. Lebih-lebih kepada para duat, kepada orang-orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mari kita menyadari bahwa Jangan sampai berbicara tanpa ilmu. Kita menyadari, jangan sampai kita berdusta atas nama Allah agar orang-orang tertawa. Wailul lilladzi yuhadditsu bil hadis liyudhika bihil qaumah fayakdzib fawailul lahu wawailul lahu. Nabi saw. bersabda, sungguh celaka orang yang berbicara dengan pembicaraan dengan pembicaraan itu agar orang orang lain tertawa kemudian dia berdusta maka celakalah ya maka celakalah orang tersebut barangkali sampai di sini maaf karena kesehatan terganggu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehati-hatian dalam berbicara, terutama bicara tentang agama ini, dan memberi kehati-hatian secara umum kepada kita untuk menjaga lisan kita jangan sampai keluar dari lisan kita ini perkara yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, perkara yang bisa memasukkan kita ke dalam neraka sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyan fiha yazillu biha finnar abadu ma bainal masyriq wal maghrib." Sungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang belum jelas baginya, dan dia menjerumuskan ke dalam neraka yang jauhnya seperti barat dan timur. Waliyahudzubillah. Wallahu alam. Nah. nah, demikian ikhwatal Islam pembahasan kita dari kitab Tazkiyatun Nufus bersama Ustaz Mahfud LC Hafidhullah untuk kesempatan sore hari ini dan kita membuka sesi tanya jawab namun kami jeda terlebih dahulu dengan yang satu ini. Roja Radio Dakwah أهل السنة والجماعة نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان moja radio dakwah alusunna wal jamaa للذاكرين والذاكرة نور من القرآن قال الله تعالى sunnah wal jamaah. Islam para pendengar Radio Roja Selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab Ada beberapa menit bagi kita untuk bersoal jawab Bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 0218236543 Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon saja nah, Terputus Kami persilakan bagi Anda yang bertanya Kami ulangi lagi nomor telepon 0218236543 Assalamualaikum Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Eh, dari Abu Jirjal di Cakung. Hmm, silakan Pak. Di Abu. Iya Pak. Uh, kita sangat menunggu sekali ya tentang <clears throat> pelaksanaan hukum Allah itu hukum Allah ditegakkan bagaimana iya. halnya dengan memper kalau kita sedang uh, melalui parlemen atau partai yang mungkin itu semua adalah e, sebagai sarana ya kendaraan aja untuk kita syariat Allah Allah dan ditafsirkan berhasil itu Ustaz tidak menyalahi itu aja Ustaz sebagaimana tatakhlafal ladina min qablihim bahwa Allah berjanji kepada orang beriman orang terdahulu diberikan kekuasaan. Maka di sini kalau kita melihat uh, petunjuk Allah Subhanahu wa taala ya kalau ingin kita mengatur diri kita semuanya mendapatkan kuasa para sahabat fatubi fakodih tahu seandainya sebagaimana ya ketika ada maaf nih seorang yang datang kepada Syekh Al-Albani orang dari Fis Aljazair itu waktu itu bertanya tentang bagaimana keikutsertaan mereka dalam parlemen ya ditanya maka Syekh Albani bertanya kepada dia orang ingin menegakkan syariat eh. ditanya di mana Allah Jawabannya nggak tahu. Bagaimana gitu. mau menegakkan syariat sementara <laughs> ditanya tentang perkara yang pokok, asrul usul, perkara pokok dia tidak bisa menjawab. Maka sudah ajarkan dulu kepada masyarakat bagaimana menegakkan syariat Allah sementara syariat-syariat yang harus ditegakkan dirinya sendiri masih banyak yang e, tidak diperhatikan padahal bisa ditegakkan tanpa harus menjalankan itu. Dan syariat Allah tidak hanya terbatas kepada kamu siam, eh kamu hukum-hukum. Nah, ini yang yang kita kerjakan ya tidak menafikan kita bahwa hukum Allah yang lain ditegakkan seperti hudud dan semuanya. Namun perhatikan hukum-hukum Allah yang fardi, yang dilakukan oleh uh, perorangan dan keluarga. Mari kita bersama-sama untuk menegakkannya iman dan amal soleh maka Allah akan memberikan kekuasaan kepada kita. Allah a'lam. Nah, kembali dari penelpon kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Mas Eko. Ya, Nah, silakan. Barakallahu Waalaikumsalam Uh, gini, Ustaz. Hmm uh, saya pernah mengetahui ada perkara dalam masalah dusta ini. Kan pada asalnya itu dusta itu terlarang. Mm-hmm. Tapi ada dusta yang uh, yang orang bilang mengatakan interpretasi. Artinya ketika kita mengatakan A, nah itu orang nggak menyangka kalau yang kita maksudkan sebenarnya uh, bukan secara mutlak. Seperti umpama ketika umpama saya uh, tidak berkenan dengan seorang tamu katakanlah begitu, atau hmm. ketika saya terima telepon Terus saya katakan kepadanya, mohon maaf saya mau makan. Mungkin bayangan orang itu makan tuh kan makan ya makan besar lah makan nasi gitu. Hmm. Sementara saya hanya makan tempe saja, itu kan juga dikatakan makan ya Yeah. Nah itu yang hmm. seperti itu bagaimana Zat? Atau yeah. seperti kita katakan ini seperti Nabi Ibrahim, ini saudara saudara perempuan saya, yeah. maksudnya saudara muslim gitu kan, Islam. Yeah. Iya. Nah itu yeah. bagaimana Ya Jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Iya. Ada maibahu minal kadib, perkara yang dibolehkan dalam berdusta ya seperti yang tujuannya adalah sebagaimana hadis Nabi SAW dari Ummu Kulsum binti Uqbah bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda Laisal kadzab alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khaira aw yaqulu khaira. Tidak termasuk berdusta, pendusta orang yang ingin memperbaiki antara manusia, ya. Dan dia mengatakan yang baik. Seperti misalkan ada orang yang bersembunyi di rumah kita, kemudian orang itu mau membunuhnya dan dia e, minta perlindungan pada kita, maka kita boleh berdusta, tidak ada. Atau bah yang lebih baik adalah kita menggunakan dalam bahasa apa namanya bahasa balaghah ya uh, yuradu bihi yaqulu bihi al-qarib wa yuradu bihi al-ba'id ya dia mengatakan perkara yang dekat tapi maksudnya bukan itu makanya yang menunjukkan telunjuknya dari dalam yeah. nah, ditanya oleh orang musyrik Miman anta kalian? Maksudnya siapa ini dari kabilah mana? Faqala Nabi nahnu min ma. Wah. Ini hadi ila ila, ila sirati, ini petunjuk jalanku. Ini tauriyah. Petunjuk jalan betul, petunjuk jalan yang lurus dalam pengertian petunjuk menuju jalan Islam. Tapi maksudnya uh, maksudnya itu ya, tapi dia mengelabui sebagai penunjuk jalan. Nah, ini tidak hmm. berdusta tauria. Namun berdusta yang dibolehkan ketika mau mendamaikan orang atau suami kepada istrinya dalam rangka kebaikannya dan sebaliknya. Allah alam. Nah, kembali kita angkat pertanyaan dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Ya, dari mana, Pak? Dari Pak Andi Binong. Hmm, iya, hmm. silakan Pak Andi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullah Karena mau nanya Ustaz. Iya Pak, iya. Uh, bagaimana jika ada seseorang yang berada di sebuah halakoh, di situ sepertinya mengajarkan iya. ajaran-ajaran agama, iya. tetapi sang guru adalah orang yang aktif di sebuah partai. Iya. Iya. iya. nah termasuk uh, orang awam tadi ya. Iya. Ada yang bilang bahwa semua itu bid'ah. Iya. Di mana letak kebid'ahannya tadi? Iya. Baik, cukup Pak Afandi. Ya. Nah, terima kasih. Wah, ya. Silakan. Uh, begini, uh, kalau kita perhatikan halako-halako kemudian tidak boleh ngikuti yang lain kecuali orang-orang tertentu maka kita ingat perkataan uh, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala beliau mengatakan barang siapa yang membicarakan agama dengan bisik-bisik artinya di sini bisik-bisik ini tertutup gitu ya maka ketahuilah di situ ada fitnah maka perkara agama ini ya sampaikan secara terbuka sampaikan secara terbuka jangan dengan berbisik-bisik ya Barang siapa menyampaikan agama secara berbisik-bisik, maka ketahuilah di situ ada ada fitnahnya. Nah, di sini adapun apakah itu bid'ah ya dengan halakoh-halakoh Ya di sini kalau memang halakohnya membicarakan tentang sunnah dan terbuka tidak tertutup kecuali tidak tutup bagi orang yang lain ya dan tidak boleh kadang-kadang di halakoh sampaikan jangan sampai pada yang lain mungkin ini tidak ada seperti itu. Bahkan disebut oleh Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang berbisik-bisik tentang agama, ya, maka ketahuilah di situ ada fitnah. Allahu alam. Nah, kembali kita angkat pertanyaan dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak dari mana? Dari Pak Runazar Sukatani, Pak. Hmm, silakan ya, Bapak. Ya. Uh, eh, jadi saya menanyakan ini Pak Ustaz. Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi kan dalam masalah menuntut ilmu atau belajar ya. itu ya. topik kita hari ini kan iya iya jadi sekarang saya mau nanyakan mana yang lebih afdol kita dulu kan iya saya dengar radio rojak setiap hari hmm. pengajian di rojak dan kajian-kajian serta Al Quran kan iya iya daripada saya membaca Al-Quran gitu saya, saya punya punya waktu iya. iya. Iya. Jadi waktu saya banyak. Mm. Iya. Nah, jadi saya uh, setel rojak terus. Mm -hmm. nah, mana yang lebih afdol? Iya. Saya baca Al-Qur'an apakah menuntut ilmu hmm. dan mendengarkan tilawah di, dari rojak ya. Iya, terima, terima kasih. kasih. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, memang ya tidak bisa dipisahkan kita membaca Al-Qur'an ya dengan menuntut ilmu. Bagaimana kita sebab Al-Qur'an adalah ilmu ya. Dan memang betul mengqara harfa min kitabillah ya falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyr amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun wa tirmidzi barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah baginya mendapatkan kebaikan dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 aku tidak mengatakan kata Nabi SAW alif lam mim satu huruf tapi alif satu huruf lam satu huruf mim satu huruf betul ya namun membaca Al-Qur'an kalau tidak mengerti artinya Ya, bagaimana kita bisa mengamalkan setiap hari dan bagaimana kita bisa mengerti artinya kalau hanya kita hanya membaca Al-Qur'an tanpa tolabul ilmi, tanpa mencari ilmu. Sebab Al-Qur'an tidak hanya sekedar dibaca, dibaca saja betul dibaca. Ya, dapat pahala, dapat pahala. Meskipun tidak paham artinya, meskipun tidak paham artinya, dapat pahala, dapat pahala. Namun, ya, bagaimana kita bisa mengamalkannya kalau kita nggak paham? Dan bagaimana kita bisa, bisa faham kalau kita nggak mau nuntut ilmu, maka dikumpulkan semuanya. Al-jam'u al-afdol, jam'u. Dikumpulkan semuanya. Dan ini harus dikumpulkan antara baca Quran dengan tolabul ilmi. Gitu. Nah, gitu. kemudian pertanyaan dari Ibu Susi di Jakarta Utara. Ustadz, eh, di dalam diri saya sering terdapat perasaan eh, atau merasa kurang yakin kepada Allah Ta'ala. Hati saya menuntut eh, adanya adanya bukti kebenaran bahwasannya uh, Rob itu satu, begitu juga kebenaran bahwasanya langit dan bumi itu hanya milik Allah saja. Mohon penjelasannya Ustaz untuk memperteguh keyakinan saya. Iya. Silakan. Iya. Iya, uh, tentu saja keraguan seperti ini ya harus kita tepis dan ini membuktikan keimanan kita ya. Saya lupa hadis itu ya menjelaskan ketika sampai sampai kepada titik itu ya siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala ya bagaimana dengan Allah. Namun jangan dibiarkan ya sehingga kita terjerumus nantinya kepada menafikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mhm. Bagaimana untuk bisa uh, kita apa namanya mempertebal keyakinan itu? Tentu saja tidak ada yang lain. Datangi majelis ilmu terus menerus. Datang majelis ilmu kemudian berdoa, ya muqallibal kulub sabit qalbi ala dinik, ya muqallibal kulub wajat yang membolak-balik hati, maka tetapkanlah aku di atas agamamu. Ya, Allah alam. Nah, kemudian kita angkat kembali dari panel penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi hmm, wabarakatuh. Silakan Pak Abidin ya. Betul Pak. Nah, silakan, Pak Alhamdulillah. Para ah, kusir Pak ya. Hmm. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Uh, ini saya baru pulang, saya nggak tahu pertanyaan saya ini ya, berkaitan atau tema atau tidak ya. Iya iya Pak. Ya. Cuman ini udah lama saya ingin tanyakan. Iya. Yeah. Uh, saya selepas sholat subuh berjamaah. Iya. Yeah itu eh, ada tiga orang gitu ya termasuk saya itu selalu duduk-duduk sambil membaca uh, ya hadis-hadis atau apa gitu ya. Yeah. Nah, terus uh, itu berjalan kurang lebih satu tahun. Uh, cuma sekarang ini saya tinggalkan dan saya langsung uh, membaca Al-Quran di rumah yeah. dengan yang tadi Ustaz uh, sebutkan tuh dengan terjemahnya gitu ya. Yeah. Iya. Uh, yang saya akan saya tanyakan itu Ah, apa ah, yang mana yang lebih abdul Ustaz? Iya. Gitu. Iya. Itu aja Ustaz. Iya, ya tadi membaca iya, hadis ya, dan membaca Al-Qur'an ya. Uh, membaca hadis dan membaca Al-Qur'an jelas berbeda. Membaca hadis dapat pahala, dapat pahala. Nggak, tapi beda dengan Al-Quran. Al-Quran dihitung per huruf. Nah, demikian. Nah sekarang kalau kita membaca Al-Quran hadis dengan sendiri, bimbingan dari seorang ustadz, maka ini uh, tentu saja lebih utama membaca Al-Qur'an daripada membaca hadis ya. Dan kalau kita membaca hadis ada bimbingan ya, bagaimana syarah hadis tersebut, bagaimana penjelasannya, maka itu tentu saja ya keutamaannya berbeda ya. Al-Qur'an tetap keutamaannya adalah sebagaimana membaca Al-Qur'an dan ini menurut ilmu ya. Maka kalau kita mau mencari keutamaannya sama-sama memiliki keutamaan ya Nah, tergantung kepada kebutuhan kita. Nah, kalau kita hanya sekedar baca Quran tanpa memahami maknanya, ya kita hanya mendapat keutamaan Quran dari membacanya saja. Nah, sekarang kalau kita berbuat kesalahan, ya tidak sesuai dengan Quran, bagaimana? Nah itu, tentu saja agar kita sesuai dengan apa yang kita baca Al-Quran, kita harus nutut ilmunya. Maka di sini kalau kita mau lebih utama mana baca Quran dengan baca hadis tanpa ada bimbingan tanpa ada bimbingan tentu saja lebih utama baca Quran. Demikian. Nah, kembali kita angkat pertanyaan dari Panulfon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari, dari Abu Budiman di Jatinegara. Ya, silakan, ya, Silakan, Pak. Ini Ustadz iya. masalah ya. pemilu itu kita sebagai orang salaf itu wajib memilih apa bagaimana ya? Nah, Afan Bapak untuk uh, pertanyaan ini karena uh, tidak sesuai dengan per, uh, kajian kita kita pending terlebih dahulu saja. Ya. Hmm. Iya. Nah, mohon maaf untuk Pak Budiman. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari penelpon dan eh, mohon kiranya bagi yang bertanya eh, pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita pada pagi, eh, sore hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Dari Pak uh, saya Putin di Tanjung Barat, Pak. Nah, silakan, Bapak. Ini mau tanya ini masalah ini, ini kebetulan ini kan saudara saya mau berangkat haji. Biasanya sebelum pemberangkatan haji itu ada pindah-pindah banyak, banyak sekali jadi menurut sunnah pemberangkatan um, haji. Iya, pemberangkatan haji. Ya. Kalau nah. mau berangkat sunnahnya bagaimana itu? Mau bikin-bikin iya. ini yeah. acara diajanin, kadang-kadang antara tahlilan. <laughs> itu yang sunnah iya. gimana Ustaz? Iya, iya, yeah sholat itu berangkat haji atau sholat safar gitu? Ya, ya, ya terima kasih. Ya, ya tidak ada seperti itu mm -hmm. sholat safar atau tahlilan atau diazani itu tidak ada semua seperti itu. Ya berangkat pamitan biasa saja. Kalau toh mau bikin makanan ya tidak ada masalah diberikan makanan itu sebagai hadiah ya untuk perpisahan nggak ada masalah tuh nggak ada acara tertentu tidak ada seperti itu ya berangkat karena berpisah ya e, cukup lama ya maka misalkan si mau ngasih hadiah makanan nggak ada masalah tapi kalau ada acara tertentu tahlilan kemudian harus kirim doa, kemudian diadani, Bapak bilang tadi harus sholat safar tidak ada. Ya. Hmm, nah. Kemudian pertanyaan dari pesan singkat kita angkat dari Pak Arman di Bogor. Ustadz, eh, Barakallahu Fik, sekarang eh, banyak orang yang eh, menggunakan handphone ya, yang digunakan untuk SMS-an, -hmm. ada juga yang uh, berisi dengan kata-kata atau perkataan-perkataan yang uh, bohong. Apakah Eh, hal ini menyamai dengan perbuatan kebohongan di dalam lisan Ustaz dan bagaimana uh, hukuman bagi orang yang menyebarluaskan uh, eh, SMS atau kabar-kabar uh, bohong melalui uh, media ini? Iya. Ya tentu saja ya berbohong dengan lisan maupun dengan tulisan tidak ada bedanya bahkan lebih berat dengan tulisan ya karena tulisan mungkin bisa lupa orang dengan ucapan tapi kalau tulisan bisa dibaca berkali-kali bahkan tidak satu orang dua orang bisa dibaca oleh sekian banyak orang ya sehingga kebohongan itu bisa menyebar kemana-mana maka tentu saja e, orang yang seperti itu ya berdosa dosa besar berbohong itu baik dengan lisan maupun dengan tulisan ya selama lebih banyak e, madorotnya lebih besar dosanya dan tulisan dengan tulisan sebagaimana e, eh, ribah ya yang sudah pada pembahasan kita berlalu bisa dengan lisan bisa dengan tulisan ya dan dengan tulisan lebih lebih justru lebih berat hukumnya dibandingkan dengan lisan ya nah kemudian dari saudari Tini pertanyaan berikutnya Ustadz, bagaimanakah cara bertobat dari uh, berbagai amalan kedustaan dan kebidahan yang uh, sudah kita lakukan pada waktu-waktu yang lampau jazakallah ya, khair ya, ya. Jadi begini, bertobat itu sebagaimana disebutkan oleh al Nawawi dalam Radus Solihin, ya pertama kita ber, bertobat adalah ditambah oleh saya saya Muhammad bin Sulaiman, pertama niatnya ikhlas, yang kedua harus menyesal, yang ketiga ya haruslah meninggalkan perbuatan itu, yang keempat, berazam ya tidak ingin kembali kepada perbuatan itu. Dan yang kelima, kalau perkara tersebut berkenaan dengan perkara sesama manusia, maka dia harus minta maaf. Kalau berkenaan dengan harta, dikembalikan hartanya. Kalau berkenaan dengan masalah harga diri, minta maaf kepada orang tersebut. Namun kalau berkenaan dengan harga diri ini minta maaf sekiranya minta maaf itu malah justru misalkan nih uh, kita pernah berbohong pada orang. Kalau minta kita minta maaf, justru malah membuat kerusakan lebih besar, justru lebih parah keadaannya, maka cukuplah kita minta ampun kepada Allah, kemudian mintakan ampun untuk orang itu yang kita zolimi dengan ucapan kita, dan kita bicarakan tentang orang itu kebaikan-kebaikannya kepada orang lain. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Hmm, ya. Nah, satu pertanyaan terakhir saja kita hmm. angkat dari penelpon. Assalamualaikum. Hmm. Jakarta. Iya, halo silakan Ibu. Uh, Ibu Eni dari Bekasi. Iya, Bu. silakan Bu. Ya, Ibu mau tanya ini mengenai apa sih uh, itu apa uh, apa menjelang pergi haji kan biasanya orang ratifan-ratifan ya. Iya, Bu, iya. Masuk kita atau gimana? Terus jalan keluarnya Ibu kan insya Allah akan pergi nih ya berangkat dalam dua bulan ke depan. Iya, alhamdulillah. saudara, saudara suruh ratifan sedangkan Ibu kalau menurut itu tuh, hmm, jalan keluar itu yang harus dilakukan di mana gitu. Iya, iya, iya. iya. Ya, cukup Ibu nah. Iya, kita ya, Bu, eh, iya. Iya. Hmm. Ya memang dalam masalah ini karena sudah kadung banyak dilakukan orang sehingga seakan-akan menjadi sebuah kebenaran. Tapi bukan ukuran apa yang dilakukan kebanyakan orang ya adalah e, merupakan sebuah kebenaran. Wa intuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan orang yang tidak ada sandarannya dari, dari Islam, maka akan bisa menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah maka seperti ratipan nggak nggak pernah ada dan ratipan di zaman Rasul juga nggak ada, apalagi di zaman ketika mau haji. Nah itu maka jangan keluarnya jangan lakukan itu ya ya kita eh, apa namanya eh, ketika mau haji berangkat seperti dengan biasa pamitan sama orang-orang nggak ada masalah itu ya. pada kalau bikin makanan kasih hadiah kepada orang lain untuk ini nggak ada masalah tapi kalau ajang acara tertentu lah ini yang ini tidak dituntun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah alam nah, ya, mungkin kata penutup atau ikhtisar dari ya, pertemuan kita ya. sore ya. hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada sore hari ini bermanfaat. Ya. Jadi kesimpulan dari kajian kita ah, betapa besar bahaya liarkan dan kita liar bersama kan bisa maka bah membicarakan orang lain kejelekannya tentang kita namimah orang lain bahkan kita bisa berdusta atas nama Allah subhanahu wa yang berdusta atas nama ini agar cuman terutama maka ya ini yang berdusta, mendengar ketawa. Padahal Nabi SAW bersabda, "Lau ta'lamuna nama alam." Kalau kamu menangis dan sedikit tertawa, maka perhatian ini jangan sampai di acara penghibur ini. Wallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana rabbil alamin.